Bismillahirrahmanirrahim kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan diadakan pengajian umum bagi senab kaum muslimin dan muslimat yang ingin mengikutinya dipersilahkan. Dan bagi ikhwan dan akhwat yang masih di luar, sekali lagi bagi ikhwan dan akhwat yang masih di luar, kami harap untuk segera menempatkan diri Sesi kedua akan segera kita mulai. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di sebar kertas serahkan ke panitia. Dan mohon soft dipenuhi terlebih dahulu. Pada waktu itu. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين عزكم الله kita akan lanjutkan pelajaran kita kita membaca keterangan-keterangan disebutkan oleh Ibn Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Nah, dalam hal ini penyakit yang akan kita bahas dan obat yang sedang kita pelajari adalah penyakit tentang penyakit hati. Karena sesungguhnya penyakit hati ini adalah penyakit yang paling berbahaya, paling halus, paling samar, dan paling tidak diperdulikan. Penyakit hati tentang sehat tidaknya hati itu adalah keadaan yang paling tidak kita pedulikan. Ya, kita mungkin beranam berani mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk mengobati penyakit. Apakah paru-paru, lambung, nang, ginjal, cek kesehatan, tentang gula darah, kolesterolnya, enam, asam uratnya. Tapi belum berani kita untuk mengeluarkan ratusan juta atau puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan ribu rupiah untuk mengecek, mengobati penyakit hati kita. Dan kita sendiri pun tidak tahu keadaan hati kita. Ini seringnya demikian. Nah kita, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah beri kesempatan untuk kita menelaah. Diberi kesempatan oleh Allah untuk kita mengamati, mengenal keadaan hati kita. Mengenal penyakit-penyakitnya, sebab-sebabnya. Yang ini gejala-gejalanya. <clears throat> Tanda-tandanya sudah sering kita alami, cuma kita tidak peduli. Hampir kita kita tidak pernah tanggap. Nah, sering kita ta'awudat, membaca ta'awud, nah, misalnya dalam keadaan marah, masih kita mengatakan, mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim, tapi kok masih marah? Dalam keadaan takut, kita baca ayat kursi, nah, tapi masih berdebar-debar hati kita ketakutan. Nah, masih tidak tenang ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ada apa? Ini nah, yang akan kita pelajari, kita akan baca dari keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dengan izin Allah insyaallah. Nah, kita bahas bab-bab yang awal ini adalah tentang doa, sesuatu yang menjadi andalan kita, senjata kita, dan ibadah yang paling disukai oleh Allah di antara ibadah-ibadah ini disukai oleh Allah adalah doa. Dan nah, karena disebutkan dalam riwayat malam yas'alillah Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, yaghdab alaih. Allah pasti murka kepada dia. Karena Allah sudah menyebutkan, Wa'ilam, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku kata Allah, pasti aku kabulkan. Pasti aku kabul, kabulkan doa kalian. innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Mereka yang sombong ditegaskan oleh Allah, sungguh Orang-orang yang menolak, merasa hebat, merasa tidak mau, nah, merasa tidak butuh, tidak mau, tidak ada ketergantungan, keinginan untuk berdoa kepada kata Allah, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh karena itu, ikhwan fiddin nah, doa yang sering kita panjatkan dalam tempat-tempat yang mestinya kita jaga, kita cermati, waktu-waktunya, keadaan-keadaannya. Di sana kita berdoa meminta kepada Allah, mengapa sering seperti kita tidak mendapatkan jawaban dari doa tersebut. Qala rahimahullah faslun. Ad-doa aduwul bala. Doa itu musuh bagi petaka. Doa itu lawan dari musibah. Qala wa doa min anfa'il adawiyah. <clears throat> Doa itu termasuk diantara obat-obat yang sangat bermanfaat. Wahwa aduul bala. Doa itu adalah lawan dari petaka, musibah, bencana, apapun bentuknya. Nah, apakah yang menimpa diri kita dari penyakit? Nah, keresahan, penyakit jasmani, fisik, ya atau penyakit-penyakit batin, penyakit rohani, jiwa, gelisah, resah, cemas, takut, putus asa, seperti nelangsa, ya. Nah, seperti tidak ada artinya diri ini. Kadang-kadang yang sering kita alami. Maka doa adalah diantara nah, obat yang paling bermanfaat untuk mengatasi ini. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Doa itu akan menolak balak dan menanganinya. Dia akan meminimalkannya. Membuat bala itu menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Atau mencegah. yamna'uhu yamna' nuzuluhu. Nah, yamna' nuzulahu. Mencegah dia sebelum turun. Wayarfa'uhu. Dan mengangkatnya. Kalau sudah turun, sudah terkena musibah, imma dihilangkan, imma dikurangi bebannya. Kalau misalnya sakit, sakit kan musibah. Sebelum sakit kita minta kepada Allah al-afiyah wassalamah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa pagi sore. Dikir masa was sabah. pagi sore kita kan ada kita baca. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada maaf dan keselamatan, kesehatan, Nah, keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan, ya. Nah, fidini wa mali wa nah, wa ahli wa mali. Tentang agamaku, enam hartaku, keselamatan, kepada tubuhku juga. Sering kita minta. Nah, <clears throat> nah ini lima enam, ya doa-doa tersebut sebelum enam jatuhnya musibah maka doa itu akan mengangkatnya menahannya sebelum turun atau menghilangkannya apabila sudah kita terkena musibah. Sakit yang telah kita kita alami imma hilang dan kita tidak merasakan sakitnya menjadi tenang hati walaupun kita dalam keadaan sakit tapi tetap semangat ibadah. Nah, sakit itu menjadi nikmat. Sakit itu menjadi nikmat. Kapan sakit itu menjadi nikmat? Ketika dia berdoa kepada Allah dan dia sadar bahwa sakit itu pasti ada sebabnya. Nah, di antaranya mungkin karena dosa yang dia lakukan, semoga sakit itu menjadi kafarah, menghapus dosa dia. Apakah menimpa diri dia atau menimpa keluarganya? Anaknya sakit, istrinya sakit, orang tuanya sakit. Nah, itu menjadi kafarah, kafarah menjadi nikmat bagi dia. Dan inilah salah satu di antara keistimewaan orang yang mukmin. Yang disebutkan oleh Rasulullah, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia, keadaan dia pasti baik. Ini orang yang beriman. Nah, wa idza imam in asabahu sarra in asabahu eh, sarra syakara Fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar Fakana khairan lah. Wa lisa dhalika illa lil mu'min. Apapun keadaan dia kalau dia ditimpa kesenangan, ditimpa kemudahan, ditimpa kelapangan, ketenangan, kenyamanan. dan hatinya lapang. Nah, anak-anaknya menyenangkan, hartanya tenang, hatinya mudah dia dapatkan. Keluarganya serba menyenangkan, enak bagi dia, teman-temannya, majelisnya. Nah, dia bersyukur kepada Allah. Ini adalah kebaikan bagi dia. Tapi ketika dia ditimpa kesulitan, hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dalam dari nah, istrinya, anaknya, keluarganya, yang lain, kerabatnya, temannya, urusan dagangnya, bisnisnya, hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Ini pun kebaikan bagi dia. Dan itu tidak dirasakan, tidak diperoleh kecuali orang yang beriman. Maka ketika seorang mukmin dia mengalami hal-hal seperti ini, bahkan musibah sekalipun itu menjadi nikmat, menjadi nikmat bagi bagi dia. Nah, sehingga walaupun mungkin pulangnya, nah keseleo, ya kepalanya pusing, menjadi nikmat. Sadar dia ini berarti ada dosa yang dia lakukan oleh tangannya. Ada dosa yang dia dilakukan oleh matanya. Sehingga kelilipan. Sehingga sakit. Membuat dia istighfar pada Allah. Menjadi nikmat, nyaman, tenang hatinya. Nah, saya bayangkan kalau kita melihat baca sejarah sirah Nabi SAW atau para sahabat. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakit, yang membawa mautnya, membawa kematiannya. Bagaimana kalau kami panggilkan dokter? Sudah Hobbit itu mengatakan ini fa'alun lima yurid. Nah, Hobbes itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit. Allah Subhanahu wa taala yang tahu penyakit yang dia dia alami. Dia mengatakan, "Aku Maha berbuat apa yang aku inginkan." Tenang, ya, membuatnya menjadi tenang. Nah, Kalau rahimahullah au yukhassifuhu idza nazal atau membuat petaka tersebut menjadi ringan, bahkan bisa sebaliknya petaka tersebut menjadi sebuah kenikmatan bagi dia. Tidak dia berkeluh kesah. Nah, tidak dia menjadi berat dan ganjalan bagi hatinya. Hatta walaupun kehilangan. Seberat-beratnya musibah dan ujian yang dialami oleh umat manusia. Mungkin belum ada yang bisa menandingi musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. 70 tahun lebih beliau mengalami kesenangan hidup harta berlimpah, anaknya banyak, istrinya masya Allah, melayani beliau sehat semua. Nah, dalam waktu yang senang, sekejap Allah habiskan, Allah musnahkan harta beliau. Allah mati, nah, wafatkan anak-anak beliau mati. Dan itu beliau alami tujuh tahun lebih kurang. Dalam sebagian riwayat menyebutkan belasan tahun. Nah, sakit fisik beliau, semua tubuhnya dalam keadaan nah mengeluarkan cairan yang bau busuk bahkan disebutkan belakung atau ulat nah yang kawan lalat itu itu keluar masuk tubuh beliau keluar dari tubuh beliau dia masukkan kembali ke dalam tubuhnya bayangkan keadaan seperti ini siapa yang mengalami tapi menjadi sebuah kenikmatan dan tidak ada keluar dari mulut beliau kecuali nah memuji Allah memuji Allah Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin Ya Allah aku ditimpa mudarat. Bukan mengeluhkan, tapi beliau mengatakan kepada Allah dan Allah maha tahu. Memuji Allah. Sedangkan engkau ya Allah, maha penyayang di antara para penyayang. Nah, <clears throat> kesabaran yang luar biasa. Nah, musibah seperti itu, nah, ya, menjadi ringan. Qala rahimahullah wa huwa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kaum mukminin. Doa itu adalah senjata kaum mukminin. Nah, dan ini sangat-sangat kita andalkan ikhwanifiddin azakumullah. Tapi orang-orang Yahudi sangat tahu syaitan dari kalangan manusia dan jin bersatu padu. Supaya ahli sunnah kaum muslimin doa mereka tidak menjadi ampuh. Dahulu di zaman tabi'in ada seorang tabi'in yang luar biasa senang takwanya kepada Allah ketika dalam medan perang Pasukan sudah bergerak maju ke depan, dia tancapkan tombaknya, dia bersandar kepada Allah, mengangkat telunjuknya ke langit. Teman-temannya sama penam, prajurit muslim yang lainnya, ayo kamu ngapain itu? Nah, kata komandannya, biarkan dia. Satu telunjuknya lebih aku sukai daripada seribu prajurit muslim. Kenapa? Karena kekuatan doa yang dia panjatkan kepada Allah itu luar biasa. Yakinnya dia pertolongan Allah. Nah, dan telunjuk seorang mukmin itu asyad. Lebih keras, lebih ampuh. Nah, lebih ditakuti oleh iblis. Lebih kuat. Nah, dan sangat ditakuti. Dalam sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Karena doa. Seorang mukmin itu sangat <clears throat> ampuh. Silahul mukmin. Nah, dan sebagaimana dikatakan di sini senjata seorang mukmin, kita bayangkan tadi yang diterangkan oleh beliau sebatang pedang, sebilah pedang yang kuat. Kapan dia bisa bermanfaat? Nah, kalau yang mengayunkannya kuat, kemudian tidak ada yang menghalangi dari dalam sasaran. Nah, sehingga ketika dia bertemu dengan sasaran terbelah. Nah, seperti itu juga dengan doa yang jadi senjata andalan orang mukmin ini. Kamarawal Hakim fi ini <clears throat> bagaimana disebutkan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari riwayat hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang beliau mengatakan, رسول Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul المؤمن Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Kalau kita melihat lagi yang disebutkan dalam lafaz ini kalau sahih, yang disebut di situ silahul mukmin dengan alif lam. Nah, kalau dari segi mungkin nah bisa penafsirannya banyak. Silahul mukmin di sini alif lam ini menunjukkan sifat Bahwasanya senjata seorang mukmin yang betul-betul mukmin itu doa itu bagi mereka itu adalah senjata. Kalau mukmin yang mukmin mukminan, nah, ya, sekedar percaya, tidak ada buah dari keimanannya, berdoa seperti apapun dia dengan kalimat yang sehebat apapun dari Al-Quran ataupun Sunnah, tidak ada bekasnya. Nah, kita tanyakan pada diri kita, mukmin seperti apa kita. Nah, sehingga doa itu betul-betul menjadi senjata bagi kita Nah, kalau rahimahullah wa imaduddin yang agama wa nur samawati wal ard dan cahaya langit dan bumi. Hadis ini banyak jiddan, sangat lemah. Tapi maknanya demikian bahwa memang andalan ya doa itu memang andalan kaum mukmin di sana apalagi di zaman fitnah seperti ini nah fitnah bukan hanya dari kalangan kita bernam, kita sendiri mungkin, tapi dari luar. Fitnah yang mengganggu, yang berusaha untuk membelokkan kita dari jalan siratul mustaqim bukan sedikit. Perjalanan kita sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala banyak musuh. Jadi disebutkan oleh para ulama diantaranya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ar rahimahumullah tiga musuh manusia. Yang pertama jelas iblis syaitan. Ini musuh paling utama yang tidak pernah tidur seticing pun, sekejap pun. Yang kedua, dunia yang kita tempati. Ini musuh yang cukup berbahaya, tipuannya sangat menggoda. Manis lagi indah kata Rasulullah. Nah, ya, diibaratkan oleh Ali bin Abi Thalib seperti perempuan tua yang tidak pernah puas dengan satu laki-laki. Nah, ini dunia selalu berganti, berganti nah, mencari pasangan baru. Nah, yang ketiga adalah yang ada di dalam diri kita sendiri, nafsu. Ini musuh yang paling nah sulit untuk ditaklukkan dan tidak bisa ditumpas. Dan tidak bisa ditumpas, nggak boleh juga dibunuh sama sekali. Kalau dibunuh nafsu itu dari bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup. Ya, dorongan keinginan tidak tidak ada. Tapi dia bisa ditundukkan, bisa dikendalikan. Intinya, nah, cara mencintai, menyayangi nafsu dengan menghalangi apa yang dia mau. Nah, nafsu itu ya, dia kebaikan, dia kemuliaan, dia adalah sesuatu yang dilarang dia untuk mendekatinya. Karena nafsu itu sebagaimana dikatakan oleh Allah, ammaratun bisu. Selalu mengajak kepada yang jelek. Nah, selalu menyuruh kepada yang jelek. Nah, dan kata para ulama, syaitan, dunia, itu memang sudah jelas tipuannya. Ya, kerjaannya memang begitu. Tapi ketika kalau nafsu itu yang ada di dalam diri kita tidak menyambut, tidak ada artinya tipuan dunia dan tipuan setan. Tapi ketika jiwa kita ternyata menyambut, itu yang membuat kita jatuh. Nah, karena memang dia serba serba ingin mudah, serba ingin lapang. Ini nafsu kita. Setan sangat tahu. Jiwa kita manusia itu lemah, Ya, nafsu kita itu selalu ingin yang tenang. Nah, selalu serba ingin yang mudah. Serba ingin yang lapang, longgar. Nggak mau yang berat-berat. Maka sangat sulit ya bagi orang yang sudah terbiasa nah menyenangkan nafsunya dengan cara yang salah untuk bangun subuh itu sulit. Karena nikmat kan enak. Tidur lagi dua waktu subuh itu enak sekali. Nah, azan ya azan. Subuh selimut ditarik. Nah, Enak sekali. Itulah jiwa kita manusia. Nah, tapi untuk kalau kita sayang kepada jiwa, nafsu itu halangi dia dari yang sesuatu yang dia sukai. Allah rahimahullah. Nah, ya. <clears throat> Makamat ad doa ma'al bala. Posisi-posisi keadaan-keadaan doa bersama malapetaka musibah ini. Nah, ketiganya ini doanya ini doa yang dikatakan sebagai lawan bagi petaka musibah. Bagaimana keadaannya? Ini ada tiga disebutkan oleh beliau. Walau ma'al bala salah satu maqamat. Ada tiga keadaan doa bersama musibah. Ahadwa yang pertama an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Yang pertama, doa itu lebih kuat dari bala doa lebih kuat dari musibah. Sehingga apa? Doa itu menghalang, menghalau atau menolak musibah tadi. Nah, yang kedua asani <clears throat> an yakuna minal bala. Yang kedua sebaliknya, doa lebih lemah daripada balas. Doa itu lebih lemah daripada musibah. Fayaqwa alaihi bala fayusabu bihil abdu. Akhirnya apa? Nah, hamba itu kita terkena musibah. Nah, kita kan selalu ingin sehat. Walaupun yang tidak terucap kadang-kadang dalam hati. Kita dalam bentuk upaya menjaga diri dari kesehatan. Toh akhirnya sehat juga nah, apa sakit juga misalnya. Nah, seperti itu. Bisa jadi karena doa yang mungkin kita panjatkan itu lemah, ya, sehingga musibah itu turun dan mengenai kita. Walakin akan tetapi, nah, kadang-kadang doa itu meskipun lemah, dia memperingan musibah tadi. Meringankan musibah tadi. Bencana yang kita alami menjadi ringan. Nah, atau bahkan menjadi nih, nikmat seperti yang kita bahas sebelumnya. Menjadi nih, nikmat. Nah, ingatkan enam, kita jangan buru-buru. Ya, bukan kita enam pasrah atau menerima artinya menyerah dengan penyakit, dengan musibah, tapi kita jangan buru-buru enam minta dihilangkan, kita cermati. Kenapa ini? Saya misalnya mungkin terkilir, terantuk kaki kita, atau kena senggol tangan kita teracung, apa? Enam sudut meja atau mungkin sedang bagi mahat yang sedang masak mungkin terkena pisau, tangannya teriris berdarah. Coba cermati, barangkali ada dosa yang dia lakukan, entah kepada anaknya atau kepada suaminya. Nah, istighfar, tobat kepada Allah, kemudian dia minta ampun, ini menjadi mungkin menjadi nikmat. Nah, luka yang tadi yang mungkin dia lihat berdarah, tenang hatinya. Oh berarti tanya saya ada salah. Datang dia kepada suaminya minta maaf. Nah, ya jadi kafaran jadi teguran jadi nikmat jadi bukan jadi musibah lagi bagi dia nah <clears throat> baik ya seperti para ulama kita kadang-kadang karena satu kebiasaan yang dia tinggal dari yang dia tinggalkan dari suatu sunnah mungkin sudah pernah kita singgung Imam Al-Qurtubi mengarang tafsir terbiasa dengan zikir sabah dan zikir masa zikir pagi dan sore Suatu ketika lupa, tidak dia lakukan zikir sore. Nah, malam harinya terkena sengatan kala jengking. Kaget dia. Dosa apa ini yang saya lakukan? Cari berbuat maksiatnya nanti siang tidak ada. Cari-cari buat enggak mendolimi orang lain atau berbuat sesuatu yang dosa yang haram ah, tidak ada. Dia pernah ingatannya apa, apa yang terjadi dari siang. Ternyata dia lupa dikir masa Oh lupa zikir mah, masa terkena sengatan kala jengki. Kita setiap hari seperti tidak kena musibah. Nah, kalau kita mau cermati, kalau kita mau mengamati, sebetulnya di depan kita ada berbagai pertaka yang tidak sesuatu banyak, banyak hal yang tidak kita senangi menimpa, tapi kita anggap biasa. Dan itu buahnya adalah karena kelalaian dan kesalahan kita. Nah, Baik. Kalau rahimahullah as Yang ketiga, an yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Berimbang, kekuatannya berimbang, sama kuat. Doa dan musibah itu sama sama kuat. Yang satu mengalah berusaha mengalahkan yang yang lain. Wa qad rawal hakim fi mustadratihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Bundana Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, La yughni hadarun min qadarin. Tidak ada gunanya kamu takut dengan takdir. Nah, berjaga-jaga dari tak, takdir. Wa doa dan doa itu yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu berguna terhadap perkara-perkara yang sudah turun ataupun perkara-perkara yang belum turun, yang belum terja terjadi. Nah, ini artinya terhadap musibah yang sudah turun ataupun yang belum turun, doa itu sangat ber bermanfaat. Allah wa innal bala ala yanzilu. Bala itu betul-betul turun, musibah itu betul-betul akan turun. Ya. Fayalqahu doa, disambut oleh doa. Dihadapi oleh doa. Faya'ata jani lalu keduanya bergumul ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nah, hadis ini dhaif tapi lahu hasyawahid. Punya banyak penguat. Nah, hadis ini lemah tapi ada pendukung-pendukungnya. Nah. Baik. <clears throat> Disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dengan pendukung-pendukung tadi. Jadi walaupun seperti itu, keadaan doa ya bisa tak nah, artinya takdir balak turun ke enam akan menimpa seseorang, doa itu menghadapinya dan bertarung. Ya, ya sampai hari hari kiamat. Wafihi ayban di dalam mustadrak juga disebutkan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a Nah, doa itu bermanfaat terhadap apa yang telah turun dan apa yang belum turun maka kalian wahai hamba-hamba Allah hendaklah senantiasa kalian berdoa. Wa aiban min hadis Tauban. Ini termasuk diantara syawahidnya. Ya, diantara syawahidnya. <clears throat> termasuk diantara hadis enam. Di dalamnya juga disebutkan dari hadis Tauban. Tauban ini maula bekas budak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Anil Nabi SAW. Dari Nabi SAW, ya la yarudul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaktian, kebajikan. Wa anna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu na'am yusibuhu. Dan tunggu seseorang itu terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Nah, Baik, disahihkan musnadnya oleh Imam Hakim, disepakati oleh Nah, Al-Zahabi dan disahihkan pula oleh Syekh al bani rahimahullah. Nah, dari Sauban dan juga dari yang terakhir ya wa inna wa anna rajul la yuhramu rizqu nam bidzanbi yusibuhu ini juga nanti dinukil dari Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan nanti akan dibahas oleh beliau kaitannya takdir dengan doa. Bagaimana doa enam doa itu mengalahkan atau menolak takdir? Hmm. Doa itu sendiri adalah berdasarkan takdir. Orang itu ditakdirkan untuk berdoa untuk menghalau eh, apa namanya takdir yang nah yang ditentukan bagi dia. Semua itu dengan takdir. Hanya saja kita baru tahu kalau itu adalah takdir setelah kerja terjadi. Nah, kalau rahimahullah qaslun Asar al-ilha fid doa. Ini fatal lembar ini. Dia ini beliau menerangkan tentang sebagian dari adab-adab berdoa. Orang yang berdoa itu hendaknya dia mulai memelas, mendesak. Nah, merengek. Kalau kita ya, sesama kita mungkin dengan orang tua kita merengek. Tahu ya artinya merengek ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Paham ya? Nah, menghibah-hibah. Nah, sambil nampakkan rasa sedih, menangis kalau kita dengan orang tua seperti waktu kita kecil. Minta jajan sambil nah, nangis. Ya, menarik tangan ibu kita, tarik tangan umi, tangan abi, minta uang, minta jajan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala min babi Allah kita melakukan nah seperti itu. Karena Allah senang diminta. Karena Allah senang diminta. <clears throat> Allah rahimahullah wa min anfa'il adawiyah al-ilhas fid du'a. Termasuk diantara ini obat-obat yang bermanfaat juga adalah mendesak, memelas dalam ber, dalam berdoa. Waqad rawah Ibnu Majah fi sunanihi. Di dalam sunannya Ibnu Majah meriwayatkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis Abu Hurairah. Dia mengatakan, nah beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Nah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, pasti Allah murka. Nah, ya, malam yas'alillah yaghdab alaih. Ada syarat, ada jawab. Nah, kalau tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Berarti apa? Allah senang dimintai. Nah, Allah senang dimintai. Nah, dan Allah lebih senang lagi disebutkan dalam lagi karena kalau misalnya kita meminta kepada Allah di saat-saat kita lapang. Kita tahu enam yakni kenal kepada Allah. Nah, wa fi musnad Rasul Hakim min hadis Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi berkata la tu, la tajza'u fi du'a fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun. Jangan kamu berkeluh kesah dalam doa. Dalam artian artinya Nah, setelah hari ini nah, merasa bosan. Ya, merasa jengkel kemudian ini dalam berdoa. Nah, akhirnya malas. Ya, karena tidak ada yang binasa dalam bersama doa itu siapapun. Nah, nggak ada yang rugi. Ber, nah, ini berdo, berdoa. Nah. <clears throat> nah, tidak ada yang rugi. Karena doa itu, ya, nah, itu adalah salah satu yani, upaya kita menamp, nah, menampakkan kehambaan kita status kita di hadapan Allah. Betapa tergantungnya kita kepada kepada Allah. Qala rahimahullah inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. wa dzakara al-Auza'i an Zuhri an anha qalat qala Rasulullah sallallahu inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Imam al Imam Ahli Syam. Nah, Abdurrahman bin Amr an dari Imam az ya tabiin jalil nah tapi tabiin sihar dari nah <clears throat> seangkatan dengan Umar bin Abdul Aziz di bawah Sa'id bin Al-Musayyab qala an Urwah nah ini termasuk di antara tabiin senior termasuk di antara fuqaha sab'ah an Aisyah radhiyallahu nah bibinya sendiri Urwah ibn Zubair bibi nah bibinya adalah Aisyah namponakan Aisyah radhiyallahu anha Qalat kata beliau, Qala Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a. Ini juga nam, Ba'if. Ya. Walaupun ini maknanya dapat sanatnya Ba'if Jidjan, Tapi maknanya dari riwayat yang lain kita tahu. Bagaimana Rasulullah SAW mendesak. Ya, memelas kepada Allah dalam berdoa. Berdoa sampai disebutkan dalam riwayat. Dalam kita Perang Badar. Nah, Rasulullah di dalam tendanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah bermunajat betul-betul sungguh-sungguh memelas ya Allah tolonglah kelompok ini kalau engkau, tidak engkau tolong ya Allah mereka hancur tidak lagi engkau disembah di muka bumi sampai lepas jatuh selendang beliau Abu Bakar yang datang menaikkan kembali ke pundak beliau mulih betul-betul beliau mendesak nah Wafi kita kitab zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah jadi kalau misalnya di sini disebutkan hadis ini dhaif dan ada syawal yang lain bisa kita katakan Rasulullah memelas meminta kepada Allah dalam keadaan mendesak. Ya, menghibah-hibah, ya. Nah, artinya dalam keadaan bersungguh-sungguh. Nah, contoh seperti ini juga kalau misalnya dari kalangan itu kan Rasulullah, dari kalangan manusia biasa misalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ya setiap kali beliau buntu dalam satu permasalahan, ya, apalagi misalnya disebutkan sudah beliau baca 100 kitab tafsir tentang satu ayat atau misalnya satu masalah. Belum beliau tuntas mendapatkan jawabannya. Akhirnya beliau istighfar sampai seribu kali dan masuk ke dalam sebuah musola atau masjid yang tidak terpakai lagi. Beliau sujud, beliau kotori muka wajah beliau dengan debu tanah lantai 6 tempat masjid tadi berdoa kepada Allah ya Manam ya man ya muallima Ibrahim ya man fahama Sulaiman fahimni alimni jadi masalah yang buntu tadi beliau dapatkan jawabannya ini diterangkan diceritakan oleh orang-orang yang menulis nah biografi beliau Ibnu Abdul Hadi dan bahkan juga murid beliau yang lain Zahabi dan yang lainnya nah ini salah satu bentuk Qala rahimahullah dari Qatadah dia mengatakan, Qala Mazrunam, muwarrif. Ma wajadtu lil mu'min matalan. Nah, aku tidak menemukan bagi seorang mukmin itu perumpamaan illa kecuali rajulan fil bahri ala khasabatin. Seorang laki-laki di lautan di atas sebatang kayu. Fahuwa yad'u ya Rabb. Ya Rabb. Nah, dan dia berdoa kepada Allah Wahai Rabbku, Ya Rabbi, la'anna Allah Azza wa Jalla an yunjiyahu. Semuanya ini mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia. Bayangkan di dalam di atas enam sebatang kayu dalam keadaan terapung-apung di lautan. Mati sudah bisa diduga. Nah, tapi keadaan dia memelas meminta kepada Allah itu menunjukkan keadaan nah. Artinya seperti itu gambarannya kalau kita ingin tahu bagaimana memelas meminta kepada Allah. Dan ini mungkin belum kita coba. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa enam apa yang kita lakukan itu kesalahan ataupun apa namanya ringan, sehingga itu tidak melekit membuat kita betul-betul hancur dulu di hadapan Allah meminta diselamatkan oleh Allah. Nah, baik. Pasal berikutnya kita lihat. Nah, diantara juga ada berdoa. Nah, ini di kita kumpulkan dalam satu pembahasan ya, dalam satu buku penandung doa itu beberapa adab secara ringkas. Qala faslun. Al-imam istita'a istibta' al-ijabah yubayyi'u al-du'a. Ini menganggap doa terkabulnya doa itu lambat. Menganggap lamban terkabulnya doa. Menganggap lama terlalu ini terkabulnya doa itu menyebabkan seseorang itu menyia-nyiakan doa, meninggalkan doa. Malas akhirnya berdoa. Kenapa? Sudah berdoa, bertahun-tahun tapi tidak pernah terjawab, tidak pernah terkabulkan. Nah, menganggap yakni lama jawaban doa tersebut. Qala wa minal afat. Nah, ini kita kelompokkan dalam kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, di sini beliau satukan binan. Walaupun diterangkan oleh beliau di sini, wa minal afat allati tamna tarattuba doa alaihi. Di antara kesalahan-kesalahan yang menghalangi nam terwujudnya pengaruh doa. Ya, buah dari doa atau hasil doa itu adalah an yasta'jil al-'abdu wa yastabti'a al-ijabah. Dia terburu-buru dalam berdoa dan menganggap terkabulnya doanya itu terlalu lah, terlalu lama, menganggap terlalu lama. Kok belum juga dikabulkan oleh Allah? Nah, padahal kita kalau membaca Al-Qur'an Nah, membaca sejarah banyak. Nah, secara logika medis menurut manusia, perhitungan di atas usia 70 tahun nggak mungkin punya ah, punya anak. Ya. Nah, kenyataannya ya, Nabi Ibrahim dalam usia 85 tahun punya anak. Nabi Ismail. Sarah, istri beliau, dalam keadaan usianya 100 tahun sudah punya anak. Nah, Ya, ini mereka adalah orang-orang yang tidak putus asa berdoa. Nabi Zakaria dalam usia yang sudah lanjut 80 tahun baru punya Yahya. Nah, qala fayastahtiru wa yada'u ad Akhirnya dia merasa kecewa, putus asa, lalu meninggalkan doa. Wa huwa bi manzilati badara badran aw gharasa gharsan فجعل يتعاهده ويسقيه ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله seperti orang yang menebarkan benih seperti orang mau menanam padi dia sebarkan benihnya atau menanam sebuah pohon yang menanam pohon apel misalnya dia tebarkan benihnya dia tanam tapi nah terlalu enam lama nggak sabar menunggu buahnya Nah, tidak sabar menunggu bu, buahnya. Akhirnya oh, sudah ditinggal. Padinya tidak dirawat, apelnya tidak dirawat. Akhirnya, nah, ya tidak dia peroleh hasilnya. Nah, ini dikatakan oleh beliau seperti itu. Ketika dia melanggap lamban kesempurnanya, tumbuhnya apa yang dia ingin capai peroleh tadi, akhirnya dia tinggalkan dan dia telantarkan. Wafil Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam Akan dikabulkan untuk kalian. Doa kalian itu akan dikabulkan dan pasti di mana kepastiannya, jaminannya dalam firman Allah dalam surat Al-Kafir, dalam surat Al-Mu'min. Nah, pasti dikabulkan oleh Allah Nah, malam yakjal kata Rasulullah. Selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak terburu-buru. Apa bagaimana bentuk terburu-burunya? Malam yaknam. Ya, yakulu. Bentuk terburu-burunya itu. Da'autu. Saya sudah berdoa. Falam yustajab li. Tapi tidak dikabulkan juga. Pengen minta harta. Tidak dapat-dapat harta. Tidak jadi orang kaya ingin punya anak, sudah lanjut, sudah hampir 40, 50, 60 usianya, belum juga punya anak. Nah, ingin sembuh, sudah berulang kali ke dokter juga belum sembuh. Nah, saja beli, mengeluh kemudian. Ya, putus asa, akhirnya dia tinggalkan. Nah, malaslah berdoa, kenapa? Sudah berdoa berulang kali, nggak sembuh-sembuh juga. Percuma, merasa percuma, percuma berdoa. Wa fi sahih Muslim anhu disebutkan juga dari Abu Hurairah dalam sahih Muslim. La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin ma lam yastajil. Akan selalu dikabulkan doa kalian. Akan selalu dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan isi doanya dosa. Ya, doa yang isi doanya itu dosa mendoakan kejelekan untuk kerabatnya. Ya, mendoakan atau qati'ati rahmin, berdoa untuk mendalam isinya memutuskan silaturahmi. Ya, ya Allah semoga, semoga mati saja dia. Kadang-kadang seperti itu, dengki. Ya, nah, dilandasi oleh dendam. Nah, malam ya sajil. Apabila doa-doa yang seperti ini tidak ada, akan tetap dikabulkan selama dia tidak yasajil. Tidak terburu-buru buruh. Kila ditanyakan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, mal, mal istinjal. Apa yang dimaksud dengan istinjal dalam berdoa? Allah kata Rasulullah SAW, Ya qad da'autu wa qad da'autu. Saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa. Falam ara yustajabuli. Saya tidak melihat terkabulnya doa saya. Sudah bolak balik saya ingin anak saya jadi orang baik, tapi nggak juga jadi orang baik misalnya. Saya ingin enam keluarga saya dapat hidayah, tapi belum juga dapat hidayah. Saya ingin dapatkan enam kedudukan, tapi kok belum juga dapat kedudukan. Nah, ya. Fayastahfiru inda dalika wa yada'u du'a. Akhirnya dia putus asa, kecewa, lalu berhenti berdoa. Tidak pernah lagi mau berdoa. Qala wa fi musnad Ahmad. Ini termasuk diantara nah, kesalahan atau hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, diselipkan oleh beliau di dalam um, kalimat hadis ini Nah, penghalang terkabulnya doa kalau doa itu berisi do, dosa atau memutus silaturahmi. Nah, itu dari segi lafaz lafaz doa. Maka kita jaga. Ya. Nah, doakan doa kebaikan. Walaupun mungkin itu kepada musuh kita sekalipun orang yang tidak kita senangi. Ya. Nah, karena kalau misalnya dia mendapatkan hidayah, kita doakan rahmat kebaikannya juga untuk untuk kita. Rasulullah SAW ketika sudah para sahabat sudah jenuh, bosan dan kecewa tidak berhasil menembus benteng sakit penduduk Taif. Setelah perang Hunain mereka dikejar lalu masuk ke benteng mereka berhari-hari dikepung. Nah, Rasulullah ngajak pulang para sahabat mengotot, "Ayo kita tetap kepung ya Rasulullah." Nah, ya dibiarkan oleh Rasulullah sampai akhirnya mereka sendiri yang nah meminta pulang. Ya, Rasulullah sambil tersenyum karena tahu sudah diajak pulang nggak mau, akhirnya mereka melihat, nah, ya lama karena mereka punya pertahanan yang kuat. Ya Rasulullah doakan aja kehancuran buat Faiz. Rasulullah justru mendoakan, minta kepada Allah, Allahumma di Taif Saqif waktini bihim. Ya Allah beri hidayah Saqif dan datangkan mereka kepadaku. Nah, ya. Nah, Rasulullah minta kepada Allah supaya mereka diberi hidayah. Nah, dan alhamdulillah. Qala rahimahullah. Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-'abdu bi khairin. Seorang hamba akan senantiasa dalam kebaikan. Malam yasta'jil selama dia tidak tergesa-gesa dalam hal berdoa. Kalau para sahabat bertanya, ini termasuk diantara nah faedah yang bisa kita ambil di sini juga antusiasnya para sahabat kepada kebaikan mereka bertanya kepada Rasulullah adalah untuk hal-hal yang mereka ingin. Kalau itu kejelekan, mereka ingin tinggalkan. Kalau itu kebaikan, pasti mereka berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Apa yang dimaksud dengan stajil itu? Bagaimana caranya? Qala kata Rasulullah SAW, yaqulu orang itu berkata, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi kok, kok belum juga dikabulkan. Nah, nah, ikhwan fillah, ini beberapa hal. Ya, yang diselipkan oleh beliau adab berdoa, mengangkat kedua tangan. Nah, yang oleh beberapa sebagian para sahabat membedakan kalau kamu betul-betul ibtihal, mubahalah kepada Allah, ibtihal betul-betul sungguh-sungguh itu melewati pundak sebagaimana Rasulullah berdoa ketika perang dalam perang Badar, mengangkat kedua pundak tangannya sampai lebih tinggi. Kalau misalnya kamu minta seperti dia apa biasa memelas doa masalah, nah seperti nah di atas tentang dada. Kalau istighfar dengan telunjuk, ini menurut sebagian mereka. Ya, nah. <clears throat> Tapi yang ma'ruf di kita sebagaimana yang ma'ruf ya, yang dikenal. Nah, kemudian diselipkan juga oleh beliau di sini. Nah, hal-hal yang menjadi sebab terkabulnya doa. itulah safar. Panjang dalam perjalan perjalanan. Kemudian menampakkan keadaan yang memelas, merasakan kehinaan di hadapan Allah. Baju yang kusut masai, rambut yang lusuh-kusut, nah, baju yang lusuh, berdebu, ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan juga seperti ini ketika istisqa. Apa istisqa? Minta hujan. Nah, disunahkan apa? Disebutkan apa namanya? Rasulullah membalikkan rida baju luar kalau kita mungkin jaket atau jas, ya. Nah, itu dibalik untuk menampakkan kehinaan kepada Allah betapa memelas dan betapa hajatnya kita dengan pertolongan Allah. Nah. <clears throat> Kemudian tawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, rububiyah Allah. Kalau kita meminta masalah tertentu dengan yang enam, dengan asma wa sifat. Ya, setelah memuji Allah, bersalawat, memanggil Allah dengan nama nama yang maha indah. Ya, kemudian menjaga. Nah, di sini juga termasuk diantara termasuk dalam lingkup walaupun masih di sebagai penghalang yang ada yang adab yang harus kita tinggalkan adalah lafaz-lafaz doa itu jangan berisi kalimat-kalimat yang berbau dosa dan memutuskan silaturahmi. Nah, kemudian jaga nah, diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, makanan, ya, minuman, pakaian, kemudian juga hati. Jangan sampai hati itu terkotori, menjadi hitam, kelam, dan menjadi mati. Karena salah satu di antara sebab juga tidak enam terkabulnya doa adalah matinya hati yang disebabkan oleh maksiat yang sudah disinggung oleh beliau dalam bahasan yang di atas. Nah, ikhwan fillah mungkin ini tambahan yang singkat karena pasal berikutnya mungkin akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang syarat-syarat terkabulnya doa dan sebagian waktu-waktu berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak di sini. Nah, yang bisa anda jawab, anda jawab. Kalau tidak nanti di, nah, antum bisa tanyakan kepada yang a'lam buat kami. Baik, kalau nah, Sa'il, Maaf Ustaz, nah, bolehkah berdoa sambil mengangkat tangan setelah berzikir? Berzikir apa? Dalam eh, setelah salat fardu. Kalau setelah salat fardu diterangkan oleh para ulama, tidak ada yakni berita yang waris dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengangkat tangan setelah salat fardu dalam berdoa. Nah, kalau ada, itu pasti dinukil, pasti kita terima logikanya dalam artian enam berita seperti ini enam tidak sampai kepada kita itu menunjukkan bernama berenam bahwa Rasulullah berarti belum enam artinya belum tentu Rasulullah pernah melakukan jadi berdoa mengangkat tangan setelah berzikir dari sholat selesai sholat far fardu. Nah, hal-hal yang antum tahu diantara doa-doa istighfar dari mana kita mengetahui doa bacaan doa Allahumma ba'id Padahal itu sir Rasulullah SAW membacanya. Nah, ditanyakan oleh Abu Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa yang Anda baca ketika Anda setelah takbir? Nah, kemudian sebelum baca Al-Fatihah, Anda diam. Apa yang Anda baca? Ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat. Bacaan apa yang Anda baca ya Rasulullah? Nah, artinya apa? Kalau memang ada bahwa Rasulullah berdoa mengangkat tangan setelah nah, sholat fardu sampai kepada kita. Sedangkan hal yang seperti ini saja ditanyakan oleh para sahabat, apalagi yang ini jelas terlihat tentunya. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. nah, ini jadi artinya intinya belum pernah kita dapatkan keterangan dari para sahabat nah, menukilkan bahwa Rasulullah mengangkat tangan ketika selesai sholat fardu. Ini berdoa selesai sholat fardu fardu. Bahkan dirojikan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, ya, beliau memandang bahwa doa setelah sholat fardu itu sebagian ada enam menurut jadi dalam keterangan sebagian apa eh, anak lupa dari beliau atau dari sikap yang lain itu istisnanat dari sebagian ulama ya berdoa setelah selesai sholat fardu itu sebagian enam itu adalah istisnanat dari sebagian ulama berdal, berdalil dengan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ya, mereka berpegang dengan dalil ini, intinya memandang setelah selesai sholat wajib, langkah bagusnya kalau mereka berdoa. Nah, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang nah tempat-tempat yang terpilih untuk berdoa itu yang dimaksud dengan di duburi di sholat, di belakang selain sholat, itu sebelum salam. Nah, beliau memilih sebelum salam. Nah, sementara kalau sudah selesai salam, itu biasanya orang zikir terus pergi. Ya, nah, nah itu yang beliau itu. Ini yang saya anak. Nanti antum tanyakan lagi, yang cek lagi kalau misalnya anda punya. Nah, bolehkah berzikir di waktu-waktu nah, waktu di waktu-waktu berdoa? Ya doa itu adalah zikir. Ya, doa itu adalah di zikir. Kita sudah benar. Antum bukan promosi tapi anak ya, anak menulis apa mengumpulkan beberapa satu kita apa tentang masalah ini diterbitkan oleh Al Haura senandung doa ya tentang bahasan doa ini sebenarnya bantahan berapa ada orang yang menganggap doa itu artinya menyuruh Tuhan ya Sufi Angklani sarjana kimia ini menganggap orang itu sudah diberi perangkat semua serba enam itu kalau dia berdoa itu menunjukkan dia malas Ya. Nah, itu menjawab itu nah, nah, nah, apa namanya diberi judul oleh al hawla senandung doa. Nah, tentang hakikat doa, ya kelemahan manusia, mengapa kita berdoa, ya adab-adab berdoa, kemudian penghalangnya, ya waktu-waktunya. Nah, baik. Bolehkah berdoa agar kaya, gemuk, cerdas, lulus kuliah dan segala urusan dunia saja? Nah, bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita dapatkan ini di dunia saja, di akhiratnya, nah sia-sia kan sama. Habis itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yakulu rabbana atina fid dunya wa ma'lahu fil akhirati min khalaf. Ayo. Nah, Ada yang kepingin? Minta dunia saja akhirat nggak dapat. Nah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, summa afidu min haithu afadhan nas wa astaghfirullah innallaha nah, Kemudian فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا termasuk apa itu? Gemuk, sehat, cerdas, lulus kuliah, dapat kedudukan, gaji besar, ya, istri cantik, oh lagi anak pasangan yang soleh gitu. Kan dunia semua. Nah, tapi mana fil akhirat min khalaq. Akhirat dia nggak dapat. Nah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina benar Ini yang kita mintakan. Nah, hidup di dunia bahagia, mati masuk surga, masuk surga. Nah, dunia hasanah, pasangan yang soleh, soleha, anak yang soleh, rezeki yang halal toyib, pekerjaan yang mudah, tetangga yang baik, sahabat yang baik, atau menasehati. Nah, ya, mudah diberi Allah taufik untuk beribadah. Nah, mati husnul khatimah, masuk surga. Ya, akhirnya dilindungi dari, jaga dari neraka. Nah, Qala rahimahullah. Kalau terlanjur memakan makanan yang haram, baik cara maupun zatnya, bagaimana taubatnya dan apakah doanya akan tertolak selamanya? Tidak. Nah, dia hentikan. Ya, kalau dia sadar dia tumbak enam, artinya dengan cara yang tidak halal, dia hentikan cara tersebut. Dia sedekah kepada Allah, naam bersedekah, dia naam belanjakan dia artinya sebagai tebusan, Nah, dia banyak salurkan untuk apa namanya? Untuk melakukan apa namanya? beramal soleh. Dengan harta tersebut dia walaupun mungkin apa? Nah, apa namanya? Nah, la ilaha illallah. Artinya dengan nah, perbuatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan memakan makanan yang haram ini tadi dengan cara yang tidak halal, dia hentikan cara tersebut. Nah, kalau dia misalnya usaha dari usaha dari harta, nah dia kumpulkan, dia banyak bersedekah taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Nah, ya, banyak-banyak dia bersedekah minta ampun kepada Allah, taubat, kemudian dia tinggalkan cara yang halal tadi, dia tinggalkan, dia jauhi makanan-makanan yang haram ataupun yang nah, segala yang haram ini tadi, dia ganti walaupun sedikit. Ya, walaupun cara yang dia peroleh ini caranya halal tapi dia dapatkan sedikit. Nah, ya, Nah, insya Allah kalau dia betul-betul taubat dan nasuha, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Nah, akan diganti mantan atau syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kapan doa boleh mengangkat tangan dan kapan doa bisa dijabahi waktu-waktunya? Nanti akan dibahas waktu-waktunya pada kesempatan yang akan datang. Sedangkan mengangkat, nah, kapan dan bolehnya mengangkat tangan itu memang salah satu di antara adab berdoa itu mengangkat tangan. Ada waktu kalau misalnya enam, jadi di antara waktu-waktunya, waktu-waktu berdoa itu mustajab. Setelah sholat asar, waktu enam, setelah waktu asar, sebelum maghrib hari Jumat. Ini dipilih oleh Bil'ikum Ibn Qayyim rahimahullah. Sehingga para salafun saleh, sebagian mereka ada yang tidak keluar dari masjid sampai tenggelam matahari. Di masjid selesai sholat asar, dikir masa, sampai kemudian berdoa. Nah, karena waktu mustajab kemudian sepertiga akhir malam. Nah, sepertiga akhir malam ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam hadis muslim, riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, yang zilu Rabbuna ila sama'id dunia. Allah turun ke langit dunia. Allah yang mengatakan, "Man yas'aluni fa Man yada'uni fa'udiyah. u'tiyah." Nah, ya. Man yada'uni fa'udiyah. man yas'aluni fa'udiyah. Nah, Allah sendiri yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku kata Allah pasti aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi aku kabul nah, berikan apa yang dia minta nah waktu-waktu tadi nah disebutkan dalam riwayat yang lain ya walaupun itu memang salah satu di antara adab nah tapi waktu yang enam keadaan yang menunjukkan dekatnya seorang hamba itu adalah ketika dia sujud maka banyak-banyak berdoa di ketika sujud Jadi ini bisa kita lakukan dalam enam siang malam Nah, ya, sholat fardu, sholat sunnah, ya, waktu-waktunya nanti akan dibahas oleh beliau. Bainal adan wal iqamah, ketika turun hujan. Nah, itu waktu-waktu yang, nah, apa namanya, mustajab. Wallahu a'lam sholat. Kalau, saya, si penanya berkata, nah, Anak mau tanya, Sebelum berdoa kita kita dianjurkan untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat. Apakah hal ini juga berlaku ketika kita berdoa di dalam salat, misal ketika sujud? Nah, saya belum tahu keterangannya apakah ada. Ya. Nah, nah apakah ada keterangannya langsung atau enggak? Artinya <clears throat> harus dengan nah ini, ini tasbih, nah tahmid, ya, salawat seperti sebagaimana yang di luar salat ataukah cukup ya, artinya dari awal sampai akhir kita kan juga sudah pernah memuji Allah kemudian bersalawat sehingga langsung ya seperti barangkali enam orang yang tahiyat ya tahiyatul apa namanya duduk tahiyat akhir yang dikatakan tadi termasuk diantara tempat-tempat terkabulnya doa doa sebelum salamnya tadi kan kita sudah memberikan pujian pada Allah tasyahud kemudian salawat ya kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud kalau tidak keliru menyebutkan nah terserah dia berdoa apa yang dia inginkan akan dikabul dikabulkan ada yang disebutkan dalam riwayat sahabat yang berdoa menyebut Allahil A'zam nama Allah yang paling agung nah ya wallahu a'lam bissawab secara rincinya wallahu a'lam apakah dari situ langsung ataukah dengan secara khusus nah, anak tidak tahu Ya, ya. Baik. Ya, saya baca maya tadi. Nah, mengizinkan untuk mengizinkan suami. Jadi yang syarat harus ambil S3 dan bekerja ngajar di Saudi. Suami mengizinkan dan dia setuju pindah suami. Yang jadi masalah kalau saya terlalu lama di Indonesia, kalau terlalu lama berpikiran karena hanya tangan enam tinggal di rumah saat ini anak dalam namun itu dan kalau proses nanti proses enam main lama orang kau tidak akan suka jika anak berdiam di sedangkan kami belum mampu Terus pertanyaannya apa? Baik. Nah, Allah alam ini ditanyakan Masya Allah dari nah kalau masalah seperti ini nah perlu pendekatan aja dengan orang tua ya kalau memang misalnya bisa diusahakan untuk menyusul suami ya artinya bisa diusahakan dan ada mudah berangkatan ke sana nah itu memang lebih manfaat ya. Artinya lebih selamat. Ya. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini orang tua mungkin berubah pikiran. Tapi kalau memang misalnya bisa menjelaskan dan tidak nah, tidak ingin membebani suami misalnya, ingin memberikan juga apa namanya nasihat kepada orang tua, ini juga bisa dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam. apakah Ma'ad Ibnu Taimiyah di Sumbiu termasuk Ma'ad al Sunnah? Karena anak pernah baca Ma'ad tersebut mengeluarkan ijazah Biknas. Wallahu alam. Nah, ini Ibnu Taimiyah siapa yang punya Ustaznya? Ustaznya siapa? Nah. Nah, paham mana? Mana yang didahulukan ketika akhir salat salah enam? salam dahulu kemudian menutup jari telunjuk atau menutup jari telunjuk dulu baru mengucapkan salam Wallahu alam. Nah, Anda belum dapatkan dari nah, keterangan ini. Ya. Kalau mungkin lupa terlewat. Bolehkah kita niat sholat tahajud dalam rangka meminta sesuatu? Nah, niat sholat tahajud dalam rangka sesuatu, minta sesuatu. Minta apa sholat? Kalau misalnya seperti ini, kadang-kadang nah, mungkin namanya yang minta hajat, tapi ada yang menyebutkan mungkin sholat hajat, ya, seperti itu mungkin istilahnya. Nah, ini mungkin, nah, wallahu alam. Ini, nah, rinciannya nah lupa. Mungkin nanti apa yang menanya bisa lihat di dalam kitab sifat-sifat sholat sunnah, ya, yang ditulis saya Muhammad Basmul, ya. Nah, Bagaimana sikap saat khotib sholat Jumat membaca doa dan jamaah mengamin dan angkat tangan atau tidak? Nah, wallahu alam. Ini juga, nah, anak lupa. Artinya, nah, sudah tahu dan sila, keterangannya rinci anak. Nah, bayangan undang bisa tanyakan. Saya tinggal di sekitar Hizbiyun, semacam IM, HTI, Muhammadiyah, NU. Bagaimana sikap saya dalam bermuamalah dengan mereka? Apakah saya harus tampak muka berseri-seri agar mereka respect dengan salafi atau biasa saja karena takut taknam, takut riba dengan mereka dalam kebidahan mereka. Tapi khawatir mereka menjadi benci salaf. Antum lebih tahu bagaimana keadaan mereka yang menjadi tetangga antum. Ya, kalau memang misalnya mereka dari kalangan mungkin ada yang naam dai ada yang orang awamnya. Nah, kalau mereka memang menampakkan permusuhan kepada ahli sunnah, Ya, kalau misalnya antum bisa membalas kebaikan kejelekan mereka dengan kebaikan, artinya memberikan nasihat, ya. Nah, karena mungkin atau apa namanya permusuhan itu kan bisa orangnya, artinya mereka itu dalam keadaan tahu atau tidak bahwa mereka dalam keadaan sebagai hizbi atau tahu atau tidak bahwa yang mereka tentang mereka musuhi adalah enam sunnah ya nah pergaulan mereka dengan cara yang mungkin baik ini mungkin lebih tepat Nah, tidak walaupun mungkin kita harus tetap jaga jangan sampai nah sikap kita membuat nah menunjukkan kita ridha kan ada batas-batas. Kalau misalnya mereka mengadakan haflah perayaan ini itu, nah kita punya sikap. Nah, kalau misalnya mereka mungkin datang mengajak misalnya untuk gotong royong di kampung atau misalnya karena itu untuk kemaslahatan kita mungkin kita bisa pilih. Kalau mungkin mereka bisa mungkin ingin ber, datang untuk bertanya, ya. Nah, ini kan lebih nah, bisa kita memberikan manfaat atau nah, kepada mereka wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas sikap artinya menam kepada siapapun bahkan kepada orang kafir kita tunjukkan kepada nasib enam akhlak salafi akhlak sebagai seorang yang mengerti ilmu agama, mengerti Al-Quran dan Sunnah, bagaimana bermuamalah dengan mereka. Kapan saatnya kita mungkin bersikap tegas, kapan ini kita bersikap ramah ya nah wallahu a'lam baik mungkin ikhwah ya, nah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat apa yang kita dengar pada kesempatan ini nah, menjadi bekal bagi kita jangan nah, dan satu hal terakhir mungkin yang kita ingatkan setiap majelis ilmu itu digelar setelah bubar mereka yang hadir itu terpecah menjadi tiga golongan yang pertama, yang zalimun li Yang kedua, muftasid. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah. Yang pertanyaan tadi, zalimun li keadaannya di luar jelek setelah taklim sama jeleknya atau tambah jelek. Mereka yang muftasid di luarnya jelek setelah taklim, nah walaupun tidak sampai pada tingkatan tertinggi, dia sudah jadi baik. Atau yang baik tetap jadi baik Sadiqun bil khairat. Ini ketika di luarnya menjadi jelek. Nah, di yang jelek ketika taklim. Itu dia menjadi lebih baik. Menjadi lebih cinta kepada sunnah. Menjadi lebih semangat untuk beramal. Tinggal kita yang mana? Nah, kalau memang ada mandi benarnya itu datang dari Allah. Kalau keliru dan salah itu dari kita. Nah, Dari kebodohan dan kelemahan kami. Dan kami mohon ampun kepada Allah. Dan maaf, ma ma namun maaf atas keterlanjuran ataupun ke nah, sikap yang tidak pantas.